Amin ya rabbal alamin. Kemudian pertemuan ini akan kita manfaatkan bersama untuk mengkaji dan mempelajari hal-hal yang bermanfaat bagi agama dan dunia kita. Sekaligus untuk saling wasiat dalam kebenaran dan kesabaran. Terlebih di masa-masa seperti sekarang ini kita memang sangat butuh kepada kekokohan di atas kebenaran dan bersabar dalam menjalaninya.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 bahwa orang-orang terdahulu sebelum kita Ketika mereka menyatakan kami beriman, Allah tidak membiarkannya. Allah timpakan ujian dan fitnah kepada mereka. Tujuannya agar bisa diketahui siapa di antara mereka yang jujur dan siapa di antara mereka yang berdusta. Kalau generasi sebelum kita saja seperti ini, maka kita sebagai generasi manusia yang datang kemudian tentu akan mendapatkan hal yang sama ketika kita menyatakan bahwa kami beriman. Kita akan mendapatkan ujian dan fitnah. Tujuannya pun sama. supaya diketahui siapa di antara kita yang jujur dan siapa di antara kita yang berdusta. Atas dasar ini, ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Hal yang perlu untuk kita sadari bersama, pertama, ujian dan fitnah adalah sebuah kemestian dalam hidup ini. Apapun yang kita lihat, kita lewati, kita rasakan bisa menjadi ujian dan fitnah buat kita. Bukan kejelekan saja, sampai pun kebaikan bisa jadi sebagai ujian dan fitnah buat kita. Apalagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya di Quran surat Al-Anbiya, wa nabluwakum bisyarri wal khairi fitnah kami benar-benar akan uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan sebagai cobaan. Wa ilaina turja'un dan kalian semua akan dikembalikan kepada kami. Maka diri kita sendiri bisa menjadi ujian dan fitnah buat kita. Keluarga kita bisa menjadi ujian dan fitnah buat kita. Istri kita bisa menjadi ujian dan fitnah buat kita. Anak-anak kita bisa menjadi ujian dan fitnah buat kita. Orang tua kita bisa menjadi ujian dan fitnah buat kita. Tetangga kita bisa menjadi ujian dan fitnah buat kita. Teman-teman kita bisa menjadi ujian dan fitnah buat kita. Bahkan dakwah ini pun bisa menjadi ujian dan fitnah buat kita. Pentingnya kita sadari hal ini agar kita tidak tidak selalu berpikir soal kemudahan. Sehingga saat kita ditimpa kesulitan dan kesusahan, kita tidak siap. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, yang perlu untuk kita sadari bersama adalah bahwa keimanan adalah sesuatu yang tidak cukup bila hanya diucapkan lewat lisan. Kata ini adalah kata yang mengandung konsekuensi. Kata ini adalah amanat. Kata ini membutuhkan kesabaran. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan siapapun yang telah menyatakan dirinya beriman. Tidak Allah biarkan. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna. Apakah mereka mengira bahwa mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mereka mengatakan beriman? Akan ada ujian akan ada fitnah Ujian dan fitnah ini akan terus terjadi sepanjang hidup kita. Apalagi Nabi alaihi salatu wassalam sudah mengabarkan kepada kita bahwa di akhir zaman itu fitnah akan semakin banyak. Misalnya beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan satakunu fitanun kaki lailil mublim. Sungguh akan terjadi fitnah. Seperti penggalan-penggalan malam yang gelap gulita. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafirah. Wayumsi mu'minan wayusbihu kafir. Sampai-sampai ada yang di waktu pagi beriman tapi saat masuk di waktu sore menjadi kafir. Dan ada yang sebaliknya di waktu sore beriman tapi ketika masuk di waktu pagi kafir. Coba antum perhatikan. Bagaimana Nabi alaihi salatu wassalam mengabarkan kepada kita begitu cepat perubahan orang saat terjadi ujian dan fitnah. Di luar nalar terjadi hal-hal yang sebelumnya sama sekali tidak bisa kita pikirkan atau tidak terpikirkan oleh kita. Yang cerdas menjadi tidak cerdas. Yang tidak cerdas baliknya jadi cerdas. Yang paham jadi tidak paham, yang tidak paham jadi seolah-olah orang yang paling paham. Begitulah seterusnya. Perubahan orang begitu cepat terjadi saat ada ujian dan fitnah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Jika kenyataannya seperti ini, apa yang mesti kita lakukan? Kita tidak akan pernah bisa keluar dari yang namanya ujian dan fitnah. Mau tidak mau harus kita hadapi. Jalan keluarnya, cara kita untuk bisa menghadapinya disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran, di surat Al-Ankabut yang kita baca di awal tadi, tapi ada di ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjuang dalam rangka menggapai ridho kami, maka kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa bersama dengan orang-orang yang berbuat baik. Subhanallah. Coba antum kembali perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala di ayat yang pertama, kedua, ketiga memberitahukan kepada kita soal akan adanya ujian dan fitnah. Dan di ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita jalan keluar dan cara untuk menghadapinya. Saya jadi teringat sebuah hadis di mana Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, "Ma anzalallahu da'an illa anzala ma'ahu Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan sebuah penyakit melainkan Allah turunkan bersamanya obatnya. Jadi tidak ada satu problem pun melainkan ada jawabannya di dalam Islam. Tidak ada satu masalah pun yang tidak terpecahkan. Selalu ada solusinya di dalam Islam. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Di ayat yang terakhir Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ada dua jalan keluar dan cara bagaimana kita menghadapi ujian dan fitnah. Yang pertama adalah mujahadah, berjuang Berjuang agar kita tetap berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua adalah ikhlas. Allah menyatakan walladzina jahadu fina. Dan orang-orang yang berjuang dalam rangka mencari dan menggapai ridho kami. Kedua hal ini kalau disatukan maka bahasanya menjadi berjuang karena Allah. Berjuang dalam rangka mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla. Bukan berjuang dalam rangka membela diri sendiri. Bukan berjuang dalam rangka membela pribadi tertentu. Bukan berjuang dalam rangka membela sebuah lembaga bukan berjuang dalam rangka mempertahankan jabatan, bukan berjuang dalam rangka mempertahankan kedudukan, bukan berjuang dalam rangka mendapatkan dunia, tapi berjuang karena Allah Azza wa Jalla. Semata-mata dalam rangka mendapatkan ridha Allah Azza wa Jalla. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Sehubungan dengan ayat ini, Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala mengatakan anna akmalan nas hidayatan A'wamuhum jihadan. Sesungguhnya orang yang paling besar mendapatkan uh, orang yang paling besar peluangnya untuk mendapatkan hidayah adalah yang paling besar perjuangannya. Wa afrodul jihadi jihadun nafsi. Dan perjuangan yang paling penting adalah berjuang menundukkan diri sendiri menghilangkan segala sifat yang negatif di dalam diri ego ujub sombong takabur hasad dan lain sebagainya wajihadul hawa dan berjuang dalam rangka menundukkan hawa nafsu. Hawa nafsu yang selalu mengajak kepada hal-hal yang buruk. Wajihadu syaitan dan berjuang dalam rangka mengalahkan setan. Wajihadu dunia kemudian berjuang dalam rangka menundukkan dunia. Lalu kata beliau rahimahullah, "Faman jahada hadihil arba'ata fillah" Barang siapa yang berjuang dalam rangka menundukkan dan mengalahkan empat perkara yang disebutkan tadi fillah karena Allah. Lihat. Bagaimana Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala memberikan penekanan fillah karena Allah hadahullahu subulal ridahu. Maka Allah Azza wa Jal akan menunjukkan jalan-jalan keridhaannya. Al-musilata ilal jannah yang bisa menyampaikan ke surga. Waman tarokal jihada dan siapa yang tidak mau berjuang. Perhatikan di sini. Siapa yang tidak mau berjuang fatahu minal huda maka ia akan kehilangan petunjuk. Bihasbi ma minal jihad sesuai dengan perjuangan yang ditinggalkannya. Sangat jelas sekali apa yang diungkapkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala barusan. Tinggal pertanyaannya, apa yang mesti kita perjuangkan? Apa yang mesti kita perjuangkan? Maka jawabannya adalah yang mesti kita perjuangkan keistikomahan, Istiqomah di atas akidah yang sahihah, istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas manhaj salaf, istiqomah di atas dakwah ahlu sunnah wal jamaah. Inilah yang diperjuangkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Beliau selalu mengucapkan dalam doanya ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah hatiku agar senantiasa berada di atas agamamu. Saking seringnya beliau berdoa dengan doa yang seperti ini, Aisyah radhiyallahu taala anha kemudian berkata kepada beliau ya Rasulullah, innaka tukthiru tad'u bihadzal du'a. Wahai Rasulullah, sering sekali engkau berdoa dengan doa yang seperti ini. Mengapa? Dijawab oleh beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna qalbal adami baina usbu'ain min asabi'illah. Sesungguhnya hati Bani Adam itu ada di antara dua jari dari jari jemari Allah. Idza syaa azaghahu wa idza syaa aqama. Jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk memalingkannya, menyesatkannya, maka akan terjadi seperti itu dan jika Allah Subhanahu wa taala berkehendak untuk meneguhkannya maka akan tetap dalam keadaan teguh. Dengan demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah kewajiban kita adalah melakukan segala sesuatu yang dengan itu kita bisa meraih keistiqomahan. Di antaranya yang pertama iltizamu syar'illah wal ikthar minal amal as-salihah. Komitmen kepada syariat Allah dan memperbanyak amal soleh. Jangan sekali-kali melanggar syariat Allah dan jangan malas melakukan amal soleh. Di Quran surat Ibrahim ayat ke-27 Allah Subhanahu wa taala menyatakan yuthabbitullahu alladziina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan meneguhkan iman orang-orang yang beriman bil qaulis sabit dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Dan sebaliknya kata Allah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullah ma yasha. Allah akan menyesatkan orang-orang yang zalim dan Allah akan melakukan segala hal yang dikehendakinya. Terus tumbuhkan kesemangatan untuk bisa beramal soleh dan menjaga syariat Allah dengan sebaik-baiknya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kasratu doa bisabat. Perbanyaklah doa memohon kekokohan. Sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam Beliau tidak pernah lupa untuk mengucapkan ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, kokohkanlah, teguhkanlah hatiku agar senantiasa berada di atas agamamu. Ini hal yang mudah, tapi seringnya kita lupakan. Usahakan dalam setiap doa yang kita panjatkan, doa ini tidak terlewatkan. Karena ini doa yang isinya memohon keteguhan, memohon kekokohan, memohon keistiqomahan sebab istiqomah itu mahal harganya. Gak bisa diganti dengan hal apapun. Yang ketiga adalah ittiba sunnah wa hadiyus salaf rahimahumullah. Mengikuti sunnah dan petunjuk para salaf. Itulah jalan ahlu sunnah wal jamaah. Mengikuti sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Jangan pernah tinggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuk para salaf, apapun resikonya, bagaimanapun keadaannya. Sesulit apapun masalahnya. Jangan pernah tinggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan petunjuk para salaf. Karena ini yang akan menyelamatkan. Jangan sampai patah semangat. Jangan sampai merasa down. Jangan menganggap selalu saja terjadi masalah saat saya berpegang teguh kepada sunnah dan petunjuk para salaf. Jauhi kata-kata yang seperti itu. Ingat berpegang teguh kepada petunjuk para salaf atau sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun tidak seperti itu ujian dan fitnah itu akan tetap ada. adanya ujian dan fitnah jangan sampai dijadikan alasan untuk kita mundur teratur dari sunnah Nabi dan petunjuk para salaf. Ini yang ketiga. Berikutnya ikhwati rahimakumullah yang keempat adalah iltifat haulal ulama wa talabatil ilmi syar'i wal hirs 'ala durus wa khalaqiz dzikr. Berkumpullah di sisi para ulama dan para penuntut ilmu. Bersungguh-sungguh untuk terus mempelajari agama dan semangat menghadiri majelis zikir, majelis ta'lim. Jangan tinggalkan para ulama. Duduklah bersama dengan para penuntut ilmu syar'i. Semangat untuk terus mempelajari ilmu agama dan jangan sampai meninggalkan majlis ta'lim. Khusus poin yang keempat ini harus semakin kita tanamkan dalam diri kita bahwa kita harus bersama dengan para ulama, kita harus bersama dengan para penuntut ilmu, kita harus terus belajar ilmu agama, kita jangan sampai meninggalkan majelis ilmu. ujian dan fitnah itu semakin hari semakin berat. Semakin hari semakin membutuhkan bimbingan dalam menghadapinya. Ujian dan fitnah itu datang semakin samar. semakin menipu. Maka jangan pernah berjalan sendirian. Ikuti bimbingan yang jelas dari orang-orang soleh. Berteman dengan para penuntut ilmu syar'i. I. Ini hal yang bisa menyelamatkan kita, hal yang bisa membuat keimanan kita tetap teguh. Berikutnya ya, rahimani wa rahimakumullah adalah as-siqatu binasrillah. Selalu percaya akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan mencukupkan diri dengan pertolongan Allah. meyakini bahwa janji Allah itu pasti benar. Sebanyak apapun masalah yang kita hadapi dalam dakwah ini, jangan sampai membuat kita mundur darinya. Enggak ada istilah futur dalam dakwah. Semakin besar ujian dan fitnah yang terjadi, justru harus semakin kuat kita dalam dakwah ini. Karena perlu antum ketahui bahwa dakwah itu termasuk salah satu dari konsekuensi istiqomah. Artinya saat kita mundur dari dakwah ini maka kita tidak istiqomah. Tapi saat kita berusaha tetap menegakkan dakwah ini dengan berbagai macam kesulitan dan problemnya, maka kita tetap istiqomah. Di Quran surat Asy-Syura Allah Subhanahu wa taala menyatakan Falidzalika fad'u wastaqim kama umirta. Falidzalika fad'u oleh karena itu, berdakwahlah. Tegakkan terus dakwah. Lakukan terbiah Islamiyah dengan benar. Wastaqim dan istiqomahlah. Sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu. Coba lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendahulukan kata dakwah sebelum kata istiqomah. Falidhalika fad'u wastaqim. Karena itu berdakwahlah dan teruslah berdakwah. Wastaqim dan istiqomah sebagaimana yang telah diperintahkan kepada. Kalau ada ujian, ada fitnah, kemudian kita mundur dari dakwah ini, kita merasa tidak kuat menghadapi ujian dan fitnah itu, maka kita tidak istiqomah. Tapi kalau kita tetap menjaga dakwah ini, tetap bersemangat untuk menegakkan dakwah ini sesuai dengan kemampuan kita, maka itu tanda kalau kita istiqomah. Karenanya ikhwat billah rahimani wa rahimakumullah, jangan berhenti berjuang. Jangan berhenti berjuang. dakwah bagian dari perjuangan kita. Mendidik diri, mendidik keluarga. Menyebarkan sunnah kepada sesama. Itulah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya dulu. Bagaimana ujian dan fitnah yang mereka terima luar biasa. Apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar dari ujian, fitnah itu belumlah seberapa. Bila dibandingkan dengan apa yang sudah mereka rasakan, apa yang sudah mereka lihat. Tapi mereka tetap istiqomah. Rasulullah SAW dan para sahabatnya tetap istiqomah. Apa yang membuat mereka istiqomah? Mereka terus sekuat tenaga menyebarkan kebenaran. Berdakwah. Selanjutnya adalah ma'rifatu haqiqatil batil wa ahlihi mengenali hakikat kebatilan dan ahlinya. Mengenali hakikat kebatilan dan ahlinya dan orang-orangnya wa adamul ikhtirar bihi dan tidak tertipu dengannya. Saat ujian, fitnah datang, penting sekali bagi kita untuk mencoba melihat, membaca menelaah, mengetahui mana yang batil, mana orang-orangnya. Dan jangan sama sekali tertipu. Karena walau bagaimanapun yang batil adalah batil. Yang salah tetaplah salah apapun dan bagaimanapun keadaannya. Dan secara naluri kita pasti akan mendekat kepada yang benar, kepada yang hak dan berusaha menjauh dari yang batil. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di Quran surat Ali Imran ayat 196 La taqallubul kafaru fil bilad. Jangan sekali-kali kamu tertipu oleh kegiatan dan pergerakan orang-orang kafir di seluruh negeri. Allah ingatkan soal pergerakan dan kegiatan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Padahal mendeteksi dan mengetahui orang-orang kafir itu sangatlah mudah. Namun demikian Allah tetap ingatkan, jangan hal itu membuatmu tertipu. Orang-orang kafir saja yang udah jelas kafir dengan mudah bisa kita ketahui tetap diingatkan oleh Allah kita nggak boleh tertipu dengan pergerakan dan kegiatannya. Bagaimana pula dengan orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam tapi kemudian membawa kebatilan? Maka kehati-hatian kita tentu harus lebih ekstra. Tidak sedikit orang-orang yang menisbatkan diri kepada Islam bahwa bahkan kepada sunnah tapi membawa kebatilan. Wajahnya wajah sunnah, tapi di balik itu terdapat kebatilan. Kita nggak boleh tertipu dengan tipe-tipe orang yang seperti itu. Sekarang ini kan banyak orang yang selalu ingin terlihat sempurna di mata orang lain. Asapang sempurna anak. Asapang hebat nak. tapi tidak jujur. Tidak jujur. Yang dituntut dari kita semua itu adalah ya apa adanya sajalah. Gak perlu selalu ingin terlihat sempurna di mata orang lain. Sehingga seolah menampakkan diri sebagai orang yang zuhud, orang yang masya Allah. Tapi di belakang nggak seperti itu. Seperti orang yang paling taat, masya Allah. Seperti orang yang paling patuh, masya Allah. Tapi faktanya nggak demikian. La yakurrannaka, kamu jangan sampai tertipu dengan pergerakan dan kegiatan orang yang seperti itu. kita punya standar menilai suatu kebatilan. Kalau kita ingin istiqomah dan berjuang untuk selalu istiqomah, maka di antara sekian hal yang mesti kita lakukan adalah ini. Mengenali hakikat kebatilan dan orang-orangnya. Dan tidak tertipu dengan mereka. Berikutnya adalah as-sabru. Wa adamul isti'jal wa ihtisabul ajr. Sabar tidak tergesa-gesa cari pahala. Sabar, tidak tergesa-gesa, cari pahala. Hadapi segala sesuatu dengan sabar, tidak perlu tergesa-gesa. Pertolongan Allah itu pasti datang, cepat atau lambat, Soal cepat dan lambatnya semua dikembalikan ke kita. Karena kita yang menentukan. Cari pahala. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Al-Qur'an wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bisabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu lebih khusrin benar-benar ada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman, beramal saleh, saling wasiat dalam kebenaran dan saling wasiat dalam hal kesabaran. Jadi tetaplah bersabar. Apapun yang terjadi tetap bersabar. Gak perlu tergesa-gesa. Karena segala sesuatu butuh waktu. Ada proses yang harus kita lalui. Intan surullah yang surkum. Akan datang pertolongan Allah itu kalau kita menolong Allah Azza wa Jalla. Kalau kita berpangku tangan, kita tidak pernah berusaha, mana mungkin pertolongan Allah itu akan datang. Jadi bersabar, tidak tergesa-gesa dan cari pahala. Semakin banyak waktu yang kita lalui, maka akan semakin banyak pahala yang kita dapat. Asalkan semua yang kita kerjakan itu benar-benar karena Allah dan dalam rangka mendapatkan ridho Allah Azza wa Jalla. Allah pun berpesan di Quran surat Al-Kahfi, "Wasbir nafsaka ma'al yad'una rabbahum bil ghadati wal Sabarkan dirimu untuk tetap bersama dengan orang-orang yang berdoa kepada Robnya, beribadah kepada Robnya di pagi hari dan petang hari. Yuriduna wajah Yang mereka inginkan itu hanyalah wajah Allah, keriduan Allah Azza wa Jalla. Lewati semua kesusahan, kesulitan, masalah dengan kesabaran. Dengan tidak tergesa-gesa dan cari pahala. kita akan istiqomah dengan begitu. Kalau kita tidak sabar, kita inginnya segala hal yang kita inginkan langsung terwujud. Kita nggak akan istiqomah. Kita nggak akan bisa kokoh di atas agama Allah Azza wa Jalla. Kekokohan itu butuh pembuktian sebagaimana Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk membuktikan benarnya iman yang telah kita nyatakan. Ya. Kemudian ikhwatibillah rahimakumullah hal lainnya adalah al-istisyarah. Istisyarah minta arahan. Minta arahan, kemudian minta wejangan, minta doa kepada orang-orang soleh. Jadi jangan berjalan sendirian. Jangan merasa mampu. Jangan merasa hebat. Jangan merasa sudah memiliki pengikut. Jangan merasa sudah banyak orang yang mendengar perkataanku. Hati-hati. Tadi sudah diingatkan bahwa diri kita bisa menjadi ujian dan fitnah buat kita. Sampai pun dakwah ini bisa menjadi ujian dan fitnah. Maka mintalah arahan, istisyar ما خاب man istasyara wala nadima man istakhara nggak akan rugi orang yang selalu minta arahan bermusyawarah dan tidak akan menyesal orang yang selalu melakukan istikharah ketika menentukan dua pilihan Buang jauh-jauh kesombongan merasa besar diri. Karena itu penyakit. Siapapun di antara kita kalau sudah merasa hebat, merasa besar diri, maka akan memandang semua orang yang ada di sekelilingnya salah, tidak becus, tidak punya kemampuan, lemah, ini berbahaya. Pada akhirnya lebih memilih jalan sendirian. Itulah yang justru akan membuatnya celaka. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kemudian muncul pertanyaan, mengapa harus memperjuangkan keistiqomahan? Untuk apa kita berjuang dalam rangka menjaga keistiqomahan? Jawabannya adalah karena istiqomah merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Dengan berjuang untuk istiqomah berarti kita berusaha memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Di dalam Al-Qur'an di surat Asy-Syura yang tadi kita baca Allah menyatakan walidzalika fad'u wastaqim Kemudian di Quran surat Hud Allah Subhanahu wa taala kembali menyatakan fastaqim kama umirta. Istiqomahlah engkau sebagaimana telah diperintahkan kepadamu. Yang diperintahkan adalah Nabi kita alaihi surat wassalam dan itu berlaku untuk kita sebagai umatnya. Kalau Nabi saja diperintah untuk istiqomah maka kita tentu sebagai umatnya lebih-lebih diperintah untuk itu. Makanya berjuanglah untuk istiqomah. Di Quran surat Fussilat Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan fastaqimu ilaihi wastaghfiru. Istiqomahlah kalian. Dan mintalah ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan saddidu wa qaribu. Saddidu Berusahalah untuk selalu tepat dalam setiap ucapan, perbuatan, maksud dan tujuan. Berusaha untuk selalu tepat dalam ucapan, dalam perbuatan, dalam maksud dan tujuan itu adalah hakikat dari istiqomah itu sendiri. Sadidu kata Nabi alaihi salatu wasallam, waqaribu dan mendekatlah. Jangan menjauh, mendekat. Dekati kebenaran. Dekati ucapan-ucapan yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik, maksud dan tujuan yang baik, Dulu sahabat Sufyan bin Abdullah al-Thaqafi radhiyallahu taala anhu beliau datang kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kemudian mengatakan ya Rasulullah kulli fil islami qawlan la as'alu anhu ahadan ba'daka wahai Rasulullah sampaikan kepadaku satu kata satu kalimat di dalam Islam Aku nggak akan lagi bertanya tentangnya kepada seorang pun setelah bertanya kepadamu. Apa jawaban beliau sallallahu alaihi wasallam? Qul amantu billah tsumma istaqim. Hadis riwayat Muslim. Katakan olehmu aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Beriman kepada Allah kemudian apa? Istiqomah. Di awal pembahasan tadi sudah kita sampaikan setiap ada orang yang mengatakan beriman kepada Allah mesti akan mendapatkan apa? Ujian dan fitnah. Solusinya berjuang. Solusinya apa? Berjuang. Berjuang karena Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mesti diperjuangkan? Keistiqomah. Supaya tetap berada di atas agama Allah di atas akidah yang sahihah, di atas sunnah, di atas manhaj salaf, di atas dakwah halus sunnah wal jamaah. Nabi Ali salatu wasallam mengatakan kul amantu billah mastaqim Katakan olehmu aku beriman kepada Allah kemudian istiqomah. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya memang memerintahkan kepada kita untuk istiqomah ya. Dan istiqomah membutuhkan perjuangan. Bukan apa-apa, melainkan karena ujian dan fitnah ini semakin dahsyat. Sampai Nabi alaihi salatu wasallam dalam satu kesempatan terus mengulang-ulang mengatakan satakunu fitanun, satakunu fitanun, satakunu fitanun. Akan terjadi fitnah, akan muncul fitnah, akan terjadi fitnah. Terus. Nggak akan berhenti. Kalau kita tidak kokoh, kita akan terbawa oleh fitnah Makanya saya ingatkan di awal pembahasan tadi juga bahwa jangan selalu berpikir soal kemudahan. Supaya apa? Supaya saat kita ditimpa kesulitan, kita siap menghadapinya. Ada banyak orang yang berpikirnya selalu soal kemudahan, kemudahan, kemudahan. Saat ada fitnah, gak siap menghadapinya. mengeluh, aduh. Baru saja terjadi fitnah, sekarang terjadi fitnah lagi. Kakak reksa kerjeng di dia nggak pindah dari tempat. Rek tapi kairah kikiran. Ngeluh, mengeluh, mengeluh. Bahkan sampai ada orang berpikir, ah saya emang nggak akan berkumpul bersama dengan ahlu sunnah. Kenapa? Takut terjadi fitnah. Engkau kudu pindah dari tempat. Jangan berpikir soal fitnah, tapi berpikirlah bagaimana bisa menghadapi segala fitnah itu. Apa dikira kalau tidak bersama dengan ahlu sunnah kemudian tidak akan ada ujian dan fitnah? Nggak bisa, mesti ada. Karena itu sebuah kemestian. Jangan futur, jangan patah semangat. Teruslah bercita-cita. Tanamkan tekad yang kuat. Berjuang di jalan Allah. Walladina jahadu fina. Berjuang dalam rangka menggapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mengapa kita harus memperjuangkan keistiqomahan? Jawabannya adalah karena istiqomah selaras dengan fitrah yang lurus yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Allah menyatakan dalam firman-Nya fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitrat Allah allati fatara an-nasa 'alaiha. Hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Itu adalah fitrah Allah yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia. Kata Imam As-Sa'di rahimahullahu taala sehubungan dengan ayat ini, al-fitratu hiyal khalqatul lati khalaqallahu ibadahu 'alaiha. Fitrah itu adalah asal penciptaan yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan hamba-hambanya di atasnya. Wa ja'alahu mafturina 'ala mahabbatil khair wa itharihi wa Lalu Allah Subhanahu wa taala jadikan manusia itu secara fitrahnya mencintai kebaikan dan memprioritaskannya serta membenci kejelekan dan menolaknya. Wa fitruhum hunafa, fitrah manusia itu lurus. Musta'iddina liqubulil khair wal ikhlas lillah wat taqarrub ilaih dalam keadaan siap sedia untuk menerima kebenaran, ikhlas dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi fitrah kita seperti ini. Ya. Fitrah kita seperti ini. Maka kalau ditanyakan untuk apa kita memperjuangkan keistiqomahan, jawabannya adalah dalam rangka mempertahankan fitrah. Karena fitrah Allah itu tidak akan berubah. La tabdila li khalqillah. Itulah agama yang lurus kata Allah Subhanahu wa taala. Adanya orang-orang yang menyimpang, adanya orang-orang yang meninggalkan kebenaran itu adalah karena setan. Itu adalah karena tidak istiqomah ya, tidak berjuang mempertahankan fitrahnya. Berikutnya ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah Berjuang untuk istiqomah adalah dalam rangka mendapatkan predikat wali Allah Azza wa Jal. Sebab Allah dalam Al-Quran menyatakan ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun Ketahuilah bahwa sesungguhnya wali-wali Allah itu la khawfun alaihim wa lahum yahzanun Gak ada rasa khawatir dalam diri mereka dan mereka juga tidak bersedih hati, yaitu mereka-mereka yang beriman. Wa yattaqun dan mereka senantiasa bertakwa. Lahumul busro fil hayatid dunya wa fil akhirah. Mereka lah yang nantinya akan mendapatkan kabar gembira dalam kehidupan dunia dan dalam kehidupan akhirat. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, yang beriman yang teguh di atas keimanannya. Yang tetap penampakan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam situasi dan kondisi apapun, tidak bergeser sama sekali. Prinsipnya tetap kuat, manhajnya tetap kuat, akidahnya nggak berubah, sunnah Nabi tetap dijunjung tinggi. Ini dia. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala ketika ditanya tentang siapa yang dimaksud dengan wali Allah, beliau menjawab, "Hum Allah. Man hum Allah? Kata beliau, "Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan." Man kana mu'minan taqiyan, yang beriman dan bertakwa. Itulah wali Allah. Jadi perjuangan yang tidak akan pernah sia-sia dalam hidup ini adalah perjuangan mempertahankan keistiqomahan. Enggak akan sia-sia. Kalau mempertahankan keistiqomahan disebut berjuang, maka jangan pernah berhenti berjuang. Terus semangat. Kita adalah umat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan dengan Islam. Maka kita harus berusaha untuk menjaga kemuliaan ini. Ya. Selain yang disebutkan tadi, berjuang untuk istiqomah juga menjadi sebab datangnya pertolongan dari para malaikat. Malaikat akan memberikan pertolongan kepada siapa yang nampak perjuangannya dalam rangka mempertahankan keistiqomahan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam firman-Nya, ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzal 'alaihimul malaika." Lihat. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Rabb kami adalah Allah, tsumma istaqamu, kemudian istiqomah di atasnya, maka para malaikat akan turun kepada mereka. Kemudian para malaikat itu akan mengatakan Allah takhofu wa la tahzanu. Tidak perlu takut kalian dan kalian juga tidak perlu bersedih hati. Apapun resiko yang kalian terima, seberat apapun masalah yang kalian hadapi, nggak perlu takut, nggak perlu bersedih. Mungkin secara materi kalian rugi, ya kan? secara fisik kalian merasakan kelelahan, Allah takhafu la tahzan. Sekalipun banyak hal yang menguras pikiran, Allah takhafu la tahzanu. Para malaikat akan mengatakan tidak perlu takut, tidak perlu bersedih hati. Wa abshiru bil jannah bergembira dengan surga allati kuntum tu'adun yang telah dijanjikan untuk kalian. Lalu kata para malaikat, "Nahnu auliyaukum fil hayatid dunya." Kami ini sebagai penolong-penolong kalian dalam kehidupan dunia. Siapa yang tidak ingin para malaikat menjadi penolongnya? Dan itu adalah bagian dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Tapi tentu saja pertolongan itu tidak akan datang begitu saja. Semua berpulang dan kembali kepada kita. Kalau kita tetap teguh, tetap konsisten, maka Allah tidak akan membiarkan kita. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Berjuang untuk istiqomah adalah sebab di mana kita akan mendapatkan pahala 50 orang dari kalangan sahabat radhiyallahu taala Maksudnya bagaimana? Ini sehubungan dengan sebuah hadis dari Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu taala anhu Nabi alaihi salatu wassalam suatu ketika berkata di hadapan para sahabat-sahabatnya, "Inna min waraikum ayyamus sabr." Sesungguhnya di belakang kalian nanti itu ada hari-hari yang memang amat sangat butuh kepada kesabaran. Berarti ini hari bukan hari yang biasa. Ini hari-hari yang berat. Sampai Nabi alaihi salatu wassalam mengatakan seperti itu. Inna min waraikum ayyam sabr. Di belakang kalian nanti, ini di hadapan para sahabatnya. Ada hari-hari yang berat. Hari-hari yang memang sangat butuh kepada kesabaran. Satu isyarat bahwa ujian dan fitnah yang akan terjadi itu sangat dahsyat. Kemudian kata beliau sallallahu alaihi wasallam as-sabru fihinna kaqabdin 'alal jamar. Bersabar di hari-hari itu bagaikan menggenggam bara api. Bukan hal yang mudah berat. Dan itu kita rasakan. Itu kita rasakan. Tidak dirasakan oleh para sahabat. Para sahabat tidak merasakan. Padahal kalau kita lihat bagaimana fitnah, ujian yang terjadi di masa lalu juga besar. Tapi Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan nanti itu kepada para sahabat, di belakang kalian akan ada hari-hari yang butuh kepada kesabaran. Dan bersabar di hari-hari itu bagaikan menggenggam bara api. Namun kata Nabi alaihi salatu wasallam lil amil fihinna ajru khamsina minkum. lil amil fihinna ajru khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum bagi orang-orang yang tetap eksis, tetap istiqomah, beramal di hari-hari itu akan ada pahala. Khamsina rajulan ya'maluna mithla amalikum sebanding dengan 50 orang yang beramal seperti amalan kalian. Satu banding 50 pahalanya. Qul ya Rasulullah. Para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, ajru khamsina minna aw minhum?" Apakah 50 pahala dari kita atau dari mereka. Beliau SAW menegaskan bal ajru khamsina minkum justru 50 pahala dari kalian. Satu banding 50. Satu banding 50. 50 orang sahabat melakukan suatu amalan mendapatkan pahala. Satu orang yang beramal, tetap eksis, tetap istiqomah di hari-hari yang seperti ini yang dikabarkan oleh Nabi yang alaihi salatu wassalam akan mendapatkan 50 pahala. Yang dilakukan oleh 50 orang dari kalangan sahabat. Besar sekali keutamaannya. Ikhwatibillah rahimani wa rahimakumullah. Apa yang disinggung oleh Nabi alaihi salatu Salam dalam hadis ini sudah cukup memberikan gambaran kepada kita. Betapa ujian dan fitnah itu semakin dahsyat, semakin besar, semakin berat. Apa yang kita hadapi hari ini tidak akan seberat apa yang nanti akan kita hadapi. Terus begitu seterusnya. Fitnah ini tidak akan pernah berhenti sampai pun kita mati. Ada fitnah kubur, ya. Maka menjaga kekokohan, menjaga keistiqomahan adalah hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Kalau kita tetap terus berjuang untuk bisa istiqomah, maka kita akan masuk ke dalam orang-orang yang disinggung oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam sabdanya, tuba lil quraba. Beruntunglah bagi orang-orang yang asing. Ketika beliau ditanya, "Manil ghuraba ya Rasulullah?" Siapa sih Orang-orang asing itu wahai Rasulullah, beliau menjawab unasun salihun fi unasin su. Orang-orang yang tetap dalam keadaan saleh, menjaga agamanya dengan baik di tengah-tengah orang yang jelek keadaannya. Di tengah-tengah orang yang jelek keadaannya. yang jumlah pelaku kemaksiatannya jauh lebih banyak dibandingkan dengan jumlah orang yang taat. Maka yang istiqomah adalah yang masuk kategori guroba. Orang-orang yang asing. Sebab yang istiqomah adalah orang-orang yang tetap berusaha untuk menjadi baik. Solihun di tengah-tengah orang yang jelek keadaannya, yang bisa dikatakan mayoritas. Kemudian ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah berjuang untuk istiqomah juga menjadi sebab datangnya keamanan perlindungan di dunia wal akhirah di dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa taala menyatakan di Quran surat Al-Ahqaf, "Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun." Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rob kami adalah Allah Kemudian mereka istiqamah Maka nggak akan ada rasa khawatir bagi mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Imam Ibn Qayyim rahimahullahu taala beliau mengatakan fa inna ta'ata sesungguhnya ketaatan dan eksis di atasnya adalah hisnullah al-a'zam perlindungan, penjagaan Allah yang paling besar. Alladzi man dakhalahu kana minal aminin min uqubati dunya wal akhirah. Yang siapa saja berusaha untuk memasukinya maka ia termasuk ke dalam golongan orang-orang yang aman dari segala keburukan dunia dan akhirat. Dari segala ancaman dunia dan akhirat. Waman kharaja anha dan siapa saja yang keluar darinya ahatat bihi makhawifu min kulli janibin. Siapa yang keluar darinya maka akan dikelilingi oleh hal-hal yang menakutkan mingkul lijani bin dari segala sisi. Faman Allah inqalabat al-makhawifu fi haqqihi amanah. Sehingga barang siapa yang tetap taat kepada Allah, konsisten dalam ketaatan kepada Allah, inqalabat al hal-hal yang menakutkan itu akan berubah untuknya menjadi sesuatu yang menyenangkan. Menjadi sesuatu yang aman. Kita ingin nyaman, hidup kita ingin tentram, tumak nina, maka kita harus berjuang untuk tetap istiqomah. Sekalipun waktunya panjang, jaraknya jauh, karena jalan yang lurus ini digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan garis lurus yang panjang. Menunjukkan bahwa tidak dekat jaraknya dan tidak mudah untuk bisa dilalui. Beda dengan kesesatan digambarkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam dengan garis yang pendek saja ke kanan dan ke kiri dari garis lurus tadi. Artinya kalau kesesatan, penyimpangan itu sesuatu yang mudah, tidak membutuhkan waktu yang lama, tidak ada hambatan, nyaris ya. mudah. Karena itu tetaplah konsisten, tetaplah semangat di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Karena itulah perlindungan Allah. Kita harus masuk ke sana supaya mendapatkan keamanan, kenyamanan, ketentraman hidup. Jangan sekali-kali keluar darinya. Kalau keluar kita akan dikelilingi dan rasa takut, rasa cemas khawatir loba kasiun begitu ya. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam menggambarkan dalam hadis itu bahwa iman itu punya rasa. Ada tiga golongan kan yang kata Nabi alaihi salatu wasallam akan merasakan manisnya apa? Iman. Jadi iman itu memang punya rasa. sebagaimana ketaatan jaminan keamanan jaminan ketentraman jaminan kenyamanan Makanya dalam hadis lain Nabi alaihi salatu wasallam juga mengatakan kalau dosa itu sesuatu yang mengganggu jiwamu, ya kan? Al ithmu mahaka fi sadrik, sesuatu yang mengganggu dadamu, mengganggu jiwamu. dan kamu tidak ingin ada orang yang mengetahuinya. Nggak tenang bukan? Jadi kalau kita tidak merasa tenang, tidak merasa nyaman, cobalah introspeksi ke dalam diri kita. Buah-buah orang nusalah, tong nyalakan batur wae. Merasa tidak nyaman, merasa ada masalah gini, orang lain yang disalahkan, cobalah introspeksi diri. ketika ada bom yang meledak di samping Anda, berpikirlah bahwa jangan-jangan Anda lah yang menyalakan sumbunya. Jangan terburu-buru menuduh orang lain sahaya menyalakan sumbu padahal mana yang sorangan. Cobalah seperti itu berpikir. Siapa tahu ketidaknyamanan ini memang ulah diri sendiri. Dan yang pasti ikhwat billah rahimani wa rahimakumullah perjuangan untuk tetap menjaga keistiqomahan itu adalah sesuatu yang akan menyelamatkan kita dari ancaman api neraka. Dan itu yang menjadi harapan kita semuanya. Dan itulah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang sukses sebagai orang yang sukses. Ya. Barang siapa yang dijauhkan dari api neraka, faqad faz. Maka dia telah sukses. Ya. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Karena waktu yang membatasi kita, semoga bermanfaat kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala.